yang paling manfaat untuk kaum muslimin muslimin yang paling berkah bagi muslimin lainnya amin ya rabbal alamin ketahuilah bagaimana tadi kita mendengarkan tentang riwayat seorang al-arif billah al-habib ja'far bin syekhan segaf yang mana apabila berjumpa dengan guru beliau al-habib muhammad bin ahmad al-mihbar maka al-habib muhammad bin ahmad al-mihbar menyambut al-habib ja'far bin syekhan seraya berkata marhaban bil Quran wa ahlil Quran. Selamat datang terhadap Al-Quran dan al Quran mengisyaratkan semua itu pujian kepada Al Habib Ja'far bin Syekhan Segar yang diibaratkan bagaikan Quran yang berjalan di muka bumi ini anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datuk beliau yang mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah di mana Allah Taala mengirim Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentilawahkan, membacakan Al-Quran. Dengan berkat tilawah tersebut, maka muncul yang namanya tazkiyah dan kesucian bagi umat yang menerima tilawah tersebut. Kemudian peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga setelah itu semua adalah wa yuallimukumul kitab wal hikmah memberikan ta'lim, mengajarkan daripada kitab dan hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun semuanya itu sebagaimana Allah taala firmankan lita'iyaha udhunun wa'iyah ditampung, disimak oleh telinga-telinga, hati-hati yang siap untuk meresapnya, untuk menampungnya. Maka ketika turun firman Allah yang demikian tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seraya mengatakan, Allahumma jalha udhuna Ali bin Abi Talib. Ya Allah jadikan telinga ini Telinga yang bisa menampungnya, yang bisa meresapnya adalah telinga dan hatinya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa Sehingga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib tentang ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal khussistum bi syai' dunana? Apakah kalian wahai para ahli bait, memiliki sesuatu yang diistimewakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita miliki, maka Sayyidina Ali mengatakan la illa fahmun utiya ahaduna fi kitabillah. Tidak ada sama saja kecuali satu tambahan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pemahaman yang lebih mendalam di dalam Al-Quran. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga Imam Abdullah bin Abdul Haddad, beliau bagaimana? Menyebutkan di dalam syair dan pujian beliau mengisyaratkan kepada makna yang demikian luhur, yang demikian mulia ini beliau mengatakan ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhri misal ma gajjaa fis sunani wasafinun lin najati iza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kaza wad'udal arfi bihim wasali. Sampai beliau mengatakan, disebutkan bahwasanya fahumul gaum. Alladzina hudu. Wa bifadlillah gad su'idu. Wa li ghairillah ma gasadu wa ma'al Qur'an. Fi garani. Hadha baitul qasid. Itu dimaksudkan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para kaum yang telah beruntung dengan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka mulia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala mengkhususkan anugerahnya kepada siapapun yang dikehendakinya dan gak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para aulia tersebut para ahlul bait tidak punya tujuan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan mereka bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada apapun juga. Malahum mailun walaltifatun ilal fani. Enggak ada kecenderungan kepada hal-hal yang fana. Akan tetapi mereka itu kecenderungan mereka adalah lil maali kepada hal-hal yang tinggi yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sifat mereka ma'al Qur'an fi garani senantiasa berjalan seiring bersama Al-Quran. Tidak menyimpang, tidak keluar, tidak bergeser daripada Al-Quran. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis beliau taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua hal itu? Kitab Allah, Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sekalian. Dan juga itrah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, فَإِنَّهُمَا huma يَتَفَرَّضَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ Sebab keduanya selamanya tidak akan berpisah. Ahlul bait, kalau betul dia ahlul bait, tidak akan terpisah daripada Al-Quran. Tidak bergeser dari Al-Quran. Tidak menyimpang daripada Al-Quran. Sehingga mereka, keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diistimewakan dengan pemahaman Al-Quran yang demikian mendalam, turun temurun. Di antara mereka yang di dalam tilawatul Al-Quran, dalam sholatnya, dia baca Al-Quran, dia sholat sampai seribu rakaat seperti Imam Ali Zainal Abidin. Di antara mereka para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian gemar di dalam membaca Al-Qur'an seperti Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf datuk daripada Habib Ja'far bin Syekhan. Al-Imam um, uh, um, uh, Umar Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf tersebut itu disebutkan bahwasanya beliau orang yang senang, yang gemar membaca Al-Qur'an. Sehingga kalau dia sudah baca Al-Qur'an, sudah sibuk seharian membaca Al-Qur'an, sehari itu di awal-awal beliau dia mampu menghatamkan Al-Quran. Siang satu kali hatam Quran, malam satu kali hatam Al-Quran. Terus dia merasakan kelezatan, dia rutinkan lagi hingga siang hari. Bisa menghatamkan Al-Quran dua kali, malam menghatamkan Al-Quran dua kali. Sampai di puncak beliau, di akhir hayat beliau, beliau mampu menghatamkan Al-Quran. Siang sebanyak empat kali hatam Quran, malam empat kali hataman Al-Quran. Dan jangan kita heran dengan hal yang semacam ini mereka para aulia Allah lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Sayyidina Daud beliau apabila membaca kitab Zabur itu disebutkan Zabur adalah sebuah kitab yang lebih tebal, lebih besar daripada Al-Qur'an. Kalau Sayyidina Dawud membaca kitab Zabur itu, dia terkadang membaca kitab Zabur diberikan keberkahan dalam waktu membacanya itu seperti orang menyiapkan kudanya. Dia taruh pelananya, dia taruh tali kendali kuda, dia ikatkan. Nah itu hanya beberapa menit saja. Maka Sayyidina Dawud dia membaca kitab Zabur dari awal sampai akhir dalam beberapa menit tersebut. Dan dijadikan ini keramat dari salah satu awliya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamal Lail. Itu disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an, merasakan kelezatan, kenikmatan ketika beliau membaca Al-Qur'an. Dan kerap kali ketika beliau membaca Al-Qur'an dia ulang Al-Qur'an tersebut satu ayat dia ulang-ulang. Terkadang sampai berjam-jam dia mengulang satu ayat. Setiap kali dia ulang ayat tersebut, dia memahami makna yang lebih mendalam lagi. Dia ulang lagi, dia dapat makna yang lain lagi. Terus sampai pagi dia membaca dan mengulang daripada ayat Al-Quran tersebut. Hingga pada suatu malam, ketika dia tahajud sehabis salat isya, dia di tengah malam dia bangun malam dia tahajud, dia mengulang firman Allah Taala yang berbunyi, Innal ladina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk mereka wuddah, mawaddah, kasih sayang, kecintaan dari Rahman dan antara mereka satu sama lain. Maka beliau sibuk mengulang ayat ini sampai terbit hajar. Dia ngulang-ulang berjam-jam, dia ulang-ulang ayat tersebut. Hingga dia mengulang, saya ja'alulahum rahmanu wuddah, saya ja'alulahum rahmanu wuddah, wuddah, wuddah, Sampai terbit hajar dia ulang-ulang dia merasakan kelezatan di dalam mengulang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan sungguh kelezatan ini pun dirasakan oleh beliau. Bukan hanya di hati, bahkan di lidah dia rasakan. Beliau mengatakan bahwasanya saya, kalau sudah bulan Ramadan, saya rubah. Siang hari saya nggak mau baca Al-Quran. Saya tukar siang baca zikir, baca wirid yang lain Al-Quran. Wirid Al-Quran saya baca di malam hari. Kenapa? Sebab saya kalau sudah baca Al-Quran, saya tidak berasa lapar, tidak berasa haus sama sekali. Sedangkan saya puasa Ramadan, saya ingin merasakan lapar dan haus. Jadi saya rubah bacaan Al-Quran pada malam hari, agar siang hari saya bisa merasakan lapar dan haus. Itu orang-orang yang dekat dengan beliau mengatakan, kami kalau sudah mendengar bacaan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, sahib rawah, itu kalau dia sudah baca Al-Quran, kami orang yang dekat dengan beliau, terkadang mencium dari mulut beliau itu tercium, baunya, bau bacaan Al-Quran itu berupa harumnya madu dan susu tercium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bilang, saya kalau dibaca Al-Quran di lidah saya bagaikan ada madu dan susu. Gak kepikiran lapar, gak kepikiran minum. Sehingga kalau sudah bulan Ramadan, itu terkadang dia itu masuk ke dalam khalwatnya. Dia mengunci diri dalam khalwatnya. Ketika menjelang maghrib, istrinya itu memberikan makanan. Satu keping roti gandum untuk dia buka puasa. Ketika dia berbuka ataupun ketika dia sahur. Ketika selesai, Selesai bulan Ramadan, dia keluar dari khalwatnya, datang pembantu atau istrinya ingin membersihkan kamar tersebut, didapati itu keping gandum itu masih lengkap, 30 atau 29 keping, masih lengkap, tidak dia makan. Makan dari mana? Min indillah. Dari keledatan Al-Quran yang dia rasakan. Mereka para awliya Allah radhiyallahu anhum ajmain, mereka masing-masing punya cerita dengan Al-Quran. Punya kisah dengan Al-Quran. Punya pengalaman dengan Al-Quran. Mana kisah kita dengan Al-Quran? Mana cerita kita dengan Al-Quran? Mana pengalaman kita dengan Al-Quran? Itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir itu apabila beliau pada siang hari dia sholat duha, dia baca Al-Quran siang 10 juz. Dia baca Al-Quran dalam sholat duha sebanyak 10 juz. Ketika malam hari waktu sholat witir dia baca Al-Quran sebanyak 10 juz. Dalam sehari semalam dia baca Al-Quran 20 juz. Radiyallahu anhu wa arbah. Dan inilah mereka para awli Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga itu ketika disifatkan tentang mereka para awli Allah Ta'ala betul mereka Quran yang berjalan. Itu ketika disebutkan tentang Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wa Tahir bin Husain bin Tahir. Itu dikatakan ini mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna galuh salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyamah sampai akhir daripada surat Al-Furqan tersebut. Itu sifat mereka ada di dalam itu semua radhiyallahu anhum ajmain. Terjemahan hidup daripada Al-Qur'an. Ditanya tentang Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, maka dijawab Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau adalah terjemahan hidup dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wataral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab engkau dapati gunung yang kau kira padat namun dia berlalu seperti berlalunya berlalunya awan yang demikian besarnya radhiyallahu anhu arba Al Habib Ali bin Husain Al Attas. ketika kemarin kita hadir haul Al Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al Haddad ada Al Habib Ali bin Husain Al Attas itu menyebutkan ketika cerita tentang Al-Imam Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau bilang banyak orang bahwasanya mengatakan ini Al-Habib, mensifatkan sifatnya Al-Habib Hussein, dia dermawan, sifatnya Habib Hussein, dia ahli ibadat, ini itu dengan sifat-sifat yang mulia. Maka Al-Habib Hussein, Al Ali bin Hussein mengatakan sesungguhnya yang paling tepat untuk mensifatkan Al-Habib Al-Mulamiti Husain bin Muhammad Al-Haddad ini adalah firman Allah Ta'ala yang menyatakan وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّتْ sahab. Ini sifat yang paling tepat pada diri Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Dan para salaf-salaf kita, mereka masing-masing memiliki keistimewaan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala warisan dari Nabi Muhammad yang disifatkan oleh Siti Aisyah kana khuluquhul Quran perangainya Rasulullah adalah Al-Qur'an radhiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disifatkan bahwasanya salah seorang guru daripada guru kami Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad itu disebutkan beliau di masa kecilnya beliau berjumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan. Ibunya bilang, "Nanti ini subuh, besok subuh Al-Habib Ahmad bin Hasan saya dengar nginep di kampung, nggak jauh dari kampung kita." Coba besok subuh kamu sholat di masjid situ, biar kamu bisa mendapatkan berkah dari sholatnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Maka datang sebelum subuh datang Al-Habib Ahmad Bashur ke masjid tersebut di kampung tetangga, di kampung sebelah. Hadir sholat subuh bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Beliau masih kecil, dalam usia yang sangat muda sekali di bawah 10 tahun. Maka dia mengatakan, saya ingat saya sholat di belakangnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, sholat subuh, waktu itu Al-Habib Ahmad bin Hasan membaca surat Al-Fajr dengan nada yang sangat khusus, yang sangat istimewa, saya masih ingat nada beliau, nadanya seperti ini, dicontohkan kepada murid-muridnya. Nada daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhum ajma'in. Itu disebutkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas apabila beliau sudah membaca Al-Qur'an, orang-orang yang hadir itu mendengarkan bacaan beliau merasakan kelezatan, kenikmatan yang luar biasa dari bacaan Al-Qur'an, dari hati yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan, itu kalau dia datang ke Sewun ataupun ke Sarim, beliaulah yang diperintahkan untuk maju menjadi imam. Habib Ali bilang kalau datang Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad bin Hasan pasti yang jadi imam. Hatta kalau datang maulid akhir Kamis, Habib Ahmad bin Hasan al-Atas pasti jadi imam. Selalu menjadi imam sholat. Itu Habib Ali bilang kalau sudah Habib Ahmad bin Hasan jadi imam sholat, itu terkadang saya mau baca Fatihah itu setelah Habib Ahmad bin Hasan, itu saya tidak sanggup. Kenapa? Sudah asyik dengan bacaannya Al-Habib Ahmad bin Hasan hingga saya mentaglit daripada mazhab ulama yang menyatakan kalau Fatihah tidak wajib di dalam sholat. Kenapa? Saking saya ingin mendengarkan secara nikmat merasakan kelezatan dari bacaannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Satu kali dia sholat dengan suara yang lantang, maka disebutkan itu di belakang ada orang-orang Badui dari pegunungan mendengarkan bacaan Habib Ahad bin Hasan sampai tidak dirasakan mereka ikut bersenandung dan ikut bergoyang dengan menikmati bacaan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan al abbas di dalam salat beliau radhiyallahu anhu Itu disebutkan mereka para wali-walinya Allah taala demikian pula Al-Habib Ja'far bin Syekhan apabila datang ke Bondowoso berjumpa dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar meminta beliau menjadi imam di dalam salatnya. Kenapa? Merasakan kelezatan silsilah yang tersambung bacaannya. Mereka menyaksikan, mendengarkan seolah-olah bacaan tersebut mereka dengar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Lisan yang bersambung dengan lisan sampai kepada lisannya Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, kisah mereka dengan Al-Qur'an Demikian banyak. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu dia baca Al-Quran ketika malam, ketika tahajud itu sampai terkadang itu dia nangis histeris dalam bacaan Al-Qurannya sampai dia terjatuh dalam tahajudnya terkadang sampai dia sakit dijenguk, kenapa sakit? kenapa dijenguk? dijenguk karena sakit, karena apa? karena semalam terjatuh waktu tahajud membaca Al-Quran histeris dalam bacaannya Berarti anhu arba itu cerita mereka dengan Al-Quran wah kita sekarang sebagai orang-orang yang mengaku cinta kepada mereka, apa nasibnya Al-Quran di dalam rumah kita? Dan apa bagian yang kita dapat daripada Al-Quran tersebut? Jangan cuma sekedar senandung saja, akan tetapi fahami daripada bacaannya tersebut. Renungi dan kita amalkan. Kita melihat bahwasanya di antara mereka para ulama seperti Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Itu disebutkan beliau kalau sudah dengar sekali majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengajak orang untuk semangat di dalam membaca Al-Quran. Akhirnya dia pulang, dia makin rajin membaca Al-Quran makin semangat sampai dia kirim surat kepada Habib Ali Habib Ali Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Quran siang satu kali malam satu kali beberapa tahun kemudian ngirim surat lagi pada Habib Ali ya Habib Ali Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran siang dua kali malam dua kali Sampai dia kirim surat, Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran seperti yang dibaca oleh kakek saya, Imam Abdurrahman Segaf. Siang empat kali, malam empat kali. Hingga akhir hayatnya, dia masih sempat nulis surat kepada Al-Haif Ali Al-Habsi, bercerita kepada Al-Haif Ali, Alhamdulillah, saya bisa menghatamkan Al-Quran siang delapan kali hatam, malam delapan kali hatam. Radiyallahu anhu arba. Sekali diundang di satu kampung bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan untuk hadir walimah maka ditunggu kedatangan Al-Habib Muhammad bin Saleh, Habib Ahmad bin Hasan sudah datang di situ, ulama-ulama sudah pada datang. Nunggu mana Habib Muhammad bin Saleh? Coba cek datang ke rumahnya, dia udah udah jalan belum ke tempat acara? Ini Habib udah nunggu semuanya sampai siang. Maka ketika sampai ke rumahnya itu utusan dibilang Habib Muhammad bin Saleh dari tadi isyrak udah jalan. Habis di mana? Kok nggak ketemu? Coba susurin jalanan ini aja. Mungkin dia sibuk dengan bacaan Al-Qur'annya hingga dia nggak sadar ada di mana. Maka ketika disusurin jalan dilihat Hayat Muhammad bin Saleh duduk di atas tunggangannya itu tunggangannya sampai terduduk di tanah. Ontanya yang dia tunggang itu sampai terduduk di tanah nggak bisa bergerak. Wal Hayat Muhammad bin Saleh dengan memejamkan matanya, mulutnya komat kamit baca Al-Quran, badan badannya goyang-goyang asyik baca Al-Quran, dia nggak sadar dikiranya ontanya masih jalan. Ketika digugah, ya Habib, ya Habib, bangun. Dia bilang, kenapa, ada apa? Syekh nunggu dari tadi. Antum di sini dari kapan? Kapan keluar dari rumah? Saya dari pagi tadi. Sekarang jam berapa? Udah jam, udah mau siang, udah dekat zuhur. Rupanya udah berjam-jam. Kenapa di sini? Kok kenapa ini onta nggak bisa bergerak? Maka dijawab oleh Al-Habib Muhammad bin Saleh, rupanya ini ontak keberatan dengan apa yang saya baca. Keberatan dengan apa yang saya baca. Saya bacakan kepada dia minal kalamis sajil, ucapan yang sangat berat. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, di hari Jumat, di Hajatul Wada, turun firman Allah Ta'ala tatkala Nabi Muhammad di atas untanya maka tatkala turun wahyu itu unta yang kuat yang gagah yang tinggi besar itu unta yang kuat itu menjadi jatuh terduduk karena tidak kuat menampung wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam nah saudara-saudara sekalian hadal kalam mustagil itu lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min Gimana nasibnya di rumah kita? Keluarga kita, berapa banyak mereka baca Al-Quran? Apa yang mereka baca dari Al-Quran? Apa yang mereka hatamkan? Berapa waktu sekali mereka menghatamkan Al-Quran? Itu disebutkan Syekh Salim bin Abdullah Bafadl. Syekh Salim, Sayyidi, Muhyi Sunan wal Wajibat, Ma Dhalla Man Bih Yagtadi, Muhyi Al-Ulum Darisat. Itu Syekh Salim bin Abdullah Bafadl, dia belajar berguru kepada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. Setelah 40 tahun pulang, dia pulang membawa 60 ekor unta semuanya penuh dengan kitab. Keluarganya yang ada di kota Sari berpikir mungkin ini udah meninggal, gak ada berita sama sekali. Datang membawa 60 ekor unta isi kitab semuanya. Dia menghidupkan dan menyebarkan ilmu agama di kota Tarim. Dengan demikian luar biasa dengan penuh semangat. Dia atur semua masjid-masjid yang ada di kota Tarim untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di mana secara serempak itu masjid jumlahnya 360 masjid. Semua masjid masing-masing tuh punya jamaah kumpulan untuk tadarus dan hataman Al-Quran, menghatamkan Al-Quran secara serempak setiap hari kemis subuh. kemis pagi dan hal itu berjalan sampai sekarang. 360 masjid serempak menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tiap dari sebelum subuh orang udah pada ngumpul baca tadarus Quran. Bainal Maghrib wal Isya tadarus Al-Quran. Selama satu minggu mereka menghatamkan Al-Quran dalam pembagian Al-Quran yang dikenal dengan subuh membagi Al-Quran menjadi tujuh bagian setiap hari satu bagian mereka baca daripada Al-Quran tersebut. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf rahimahullah itu disebutkan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran tidak kurang dari seminggu satu kali beliau menghatamkan Al-Quran sesibuk apapun minimal harus hataman Al-Quran seminggu satu kali dia hatam Al-Quran radhiyallahu anhu ajma'in nah karena saudara-saudara sekalian ayo kita baca Al-Quran, kita harus Quran, kita ulang Al-Quran tersebut, kita amalkan nasibnya Al-Quran bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, apa yang mereka kaji dalam rumah? Cukup sudah sinetron, cukup sudah koran, cukup sudah berita. Kita nggak ditanya tentang hal-hal politik, kita nggak ditanya tentang dagang, tentang bisnis, tentang akhirat. Urusan kita sama Al-Quran. Ayo kita tekuni. Kita kaji, kita baca dengan sebenar-benarnya. Segalanya kita dapatkan di situ. Keberuntungan ada semuanya ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Yang telah mendapatkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memiliki Al-Qur'an, faka'annan faka'annan nubuwah udrijat baina jambai. Seolah-olah dia mendapatkan daripada sir dan rahasia dan keberkahan kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia meraih daripada keberkahan tersebut. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Allah taala melimpahkan keridhaannya kepada kita sekalian dijadikan kita min ahlil Qur'an dan orang yang menikmati Al-Quran, merasakan kelezatan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari godaan syaitan, disibukkan kita dengan Al-Quran. Disibukkan kita dengan Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma, tafarqana min ba'di Tafargan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'a fi ridhak, ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته